idrar bizaujah tidak memadaratkan para istri kita telah membacakan keterangan Syekh Ali Farkus hafizahullah taala sampai kepada keterangan beliau ilman annahu la yufjar illa fil baiti illa idza da'at maslahatun syar'iyyatun fil hajar kharijal bait kama hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu syahran kharija buyutihinna <clears throat> bahwasanya jika para istri melakukan nusyuz yakni pelanggaran di dalam rumah tangga maka pensyariatan al-hijrah yakni menghijroi istri itu tidaklah di luar rumah akan tetapi di dalam rumah. Nah, sebagaimana pada ayat yang telah kita bacakan dalam suratun Nisa wallati wallati takhafuna wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira dan istri-istri yang kalian khawatirkan nusyuznya maka nasihatilah mereka kemudian wahjuruhunna jika nasihat itu tidak mempan atau tidak diindahkan maka hijrailah mereka fil yakni dari tempat tidurnya. Naam. Di sini wahjuruhunna fil madaji' yakni membelakangi istri tersebut di tempat tidurnya. Naam, jika mengharuskan maka berpindah suami menghijrainya dari tempat tidurnya ke tempat tidur yang lain. Tetapi ini masih di dalam rumah. Wadribuhunna jika juga tidak diindahkan maka pukullah mereka. yakni pukulan yang ghair mubarreh. Pukulan yang tidak melukai atau mengeluarkan darah atau memberi bekas memar. yakni pukulan yang ta'diban yang memberi pendidikan kepada mereka. Maka ini marhala barakalafikum yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa pada ayat 34 yang terkait dengan hijrah kata beliau rahimahullahu taala hafizahullahu taala hijrah asalnya fil bait yaitu di dalam rumah. Ya, suami dalam menghijrahi istrinya dia tidak keluar dari rumahnya illa idza da'at maslahatun syar'iyyah kecuali kalau ada maslahat yang syar'i yang mengharuskan untuk dia menghijrahi istrinya di luar rumahnya maka dia keluar dari rumahnya karena adanya maslahat yang syar'i yang dipandang olehnya sebagaimana hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghijrahi istri istri beliau atau salah satu dari istri beliau syahran kharija buyutihinna menghijrai istri beliau selama sebulan di luar rumahnya. Naam. Rasulullah SAW alaihi wasallam melakukan demikian karena ada maslahat yang syar'i yang mengharuskan untuk menghijrai istri-istri beliau alaihi salatu wassalam ya di luar dari rumah mereka. فإذا كانت وسيلة الوعظ والهجر في المضاجع لم تنفع في التأديب انتقل إلى ضرب الأدب غير المبرح الذي لا يشين لها جارحة أو جارحة ولا يكسر لها عظما apabila wasilah tahapan nasihat dan juga tahapan menghijroi dari tempat tidurnya tidak bermanfaat dalam takdib maka dia berpindah dengan pukulan yang mendidih pukulan yang tidak mubarrah yakni yang tidak mengeluarkan darah atau memberi bekas memar ya dari pukulan tersebut Naam wala yukassir laha ulman, tidak pula pukulan lebih-lebih yang mematahkan tulang. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Naam wa yatajannabul wajh li'anna maqsuda min dar al-islah wa ta'dib la al-intiqam wa tashaffi wa ta'dhib dan hendaklah seorang suami ketika mendidik istrinya dengan pukulan yang pukulan tidak mubarrah hendaklah dia menjauhi bagian wajah karena maksud daripada memukul itu adalah islah wa ta'dib memperbaiki dia mendidik dia bukan murka dengannya, bukan dendam dengannya atau untuk menyiksanya. Nah, bukan itu tujuan daripada pensyariatan tahapan ad yaitu tahapan memukul di dalam mendiri para istri atau di dalam uh, mengerahkan mentarbiah mereka. likaulihi sallallahu alaihi wasallam karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tastau ala wastausu bin nisa ala wastausu bin nisa'i khaira fa innama hunna awanun fa innama hunna awanin indakum laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dhalik illa an yatina bi fahishatin mubayyinah fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna darban ghayra mubarrih fa inna ta'nakum fala tabaghu alaihinna sabila Naam, hadis ini dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu yang telah terdahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wastausu bin nisa'i khaira." Tidakkah kalian memberi wasiat kepada istri-istri kalian wasiat kebaikan? wasiat kebaikan fa innama hunna awanin indakum Nah, di sini awanin wallahu alam yang lebih tepat ya awanun dengan marfu' Naam atau mungkin saja idafah hunna awanin. idaf mudaf mudaf ilaih. Namun yang lebih tepat wallahu alam dia adalah marfu'. Bukan dengan majrur. Yani uh, eh, khobar daripada mubtada hunna. Fa inna ma hunna awanun indakum. Bahwasanya para istri-istri itu adalah awanun indakum. Dia ibaratnya seperti apa? Awanun, tawanan. Ya, seperti tawanan di sisi kalian. Nah, itulah kedudukan para istri. Ibaratnya seperti tawanan, ya, seperti budak-budak kalian yang kalian miliki, maka selalulah beri wasiat kebaikan kepada mereka. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghair dzalik. Kalian tidak memiliki dari mereka sesuatu selain itu. Nah, yakni selain nasihat, memberi nasihat kebaikan kepada mereka illa ayatina bi fahishatin mubayyinah kecuali jika mereka membawa atau melakukan perbuatan keji yang jelas al fahisha ini perbuatan keji yang mubayyinah yang jelas bahwa itu perbuatan keji fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaja jika mereka melakukan perbuatan fahisha maka beralih pada tingkat setelah nasihat wasiat yaitu menghijrai mereka fil madaji dari tempat tidurnya. Nah, atau fil madaji pada tempat tidurnya. Itu yang benar ya. Fahjuruhunna fil madaji yakni pada tempat tidurnya, di belakangi. Ya, dari tempat tidurnya. Nah, jika mengharuskannya maka kita menghijrainya dari tempat tidurnya. Maksudnya meninggalkan tempat tidurnya. Jika tidak mengindahkannya, pada langkah berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wadribuhunna darban ghairu Pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai atau tidak memberi bekas. Fa in ata'nakum sabila. Jika mereka mentaati kalian, maka tidak ada lagi alasan bagi kalian ya untuk tidak menerima dan memaafkannya. Demikian barakallahu fikum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Nah, yang ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang telah kita bacakan dari surah an Nisa ayat 34 tersebut. Naam, wa in abaha ad-dhab ghairul mubarrih wa huwa ghairu syadid wa la syaq alladhi la yuhdithu jarhan illa an illa anna tarkal dharb idza amkana islahu zaujati bisabri ala nusyuziha wa mu'alajati usyaniha biwasilatil wa'dhi wal hajri fil madaji aula wa afdal dan hadis yakni dalam hadis tersebut sekalipun membolehkan ya, pukulan yang tidak melukai tadi tidak memberi bekas pukulan yang tidak apa memecahkan ya tulangnya atau melukai dagingnya atau memberi bekas ya akan tetapi meninggalkan pukulan itu jika memang memungkinkan ya di dalam memperbaiki istri yakni dengan sabar dari pelanggarannya dengan hikmah di dalam mengobati ya eh, kesalahan-kesalahannya melalui nasihat melalui hajar dari di, di tempat tidurnya jika itu memungkinkan semua dalam mewujudkan kemaslahatan perubahan pada istrinya maka itu yang lebih utama ya itu lebih utama dan lebih afdol dibanding dengan dia menempuh tahap yang ketiga yaitu pukulan Qala Syafi'i rahimahullahu taala berkata Imam Syafi'i rahimahullah wa darbu mubahun wa tarkuhu afdal Kata Imam Syafi'i dinukilkan dari tafsir tafsir Ar-Razi rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan memukul itu boleh. Maksudnya memukul istri dalam mendidiknya itu tahapan yang boleh. Dan akan tetapi meninggalkannya lebih afdol. Meninggalkannya kata Imam Syafi'i afdol. Wa qad dallat ba'dul ahadith ala hadzal makna Telah ditunjukkan ya makna tersebut oleh sebagian hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mithlu qaulihi sallallahu alaihi wasallam seperti sabda beliau alaihi salatu wasallam la yajlidu ahadukum imra'atahu jaldal abdi thumma yujami'uha fi akhir al-yaum kata beliau alaihi salatu wasallam tidak boleh salah seorang di antara kalian memukul menjalat ya istrinya sebagaimana dia memukul budak Kemudian setelah itu dia menggaulinya di akhir siang, di akhir hari tersebut. Nah, ini barakallahu fikum uh, larangan datang khusus dalam hadis ini yang hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu taala anhu. Naam, yaitu seseorang yang memukul istrinya dengan pukulan yang keras ya, pukulan yang seperti dia memukul budaknya. Setelah itu dia menggaulinya pada hari tersebut. Ini akhlak yang sangat buruk barakallahu fikum. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian awamun nas. Ya. nah maka tidak pantas hal ini dilakukan oleh orang-orang yang telah mengenal ilmu dan dakwah yang mulia ini. Nah, memukul istrinya, kemudian setelah itu menggaulinya. Ini sekali lagi akhlak yang buruk, akhlak yang tercela yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang mulia ini. Nah, wa fi akhar an Ummi Kulthum binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha qalat kana rijalu nuhu an darbin nisa' Thumma syakauhunna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakhalla bainahum wa baina darbihinna. Fakhalla bainahum wa baina darbihinna. Thumma qala laqad atafa al-lailata bi ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sab'una imra'atan kulluhunna qad duribat. Qala Yahya wa hasibtu anna al-qasima Qala thumma qila lahum ba'du walan yadriba khiyarukum. Naam. Kemudian dalam hadis yang lain dari Ummu Kulthum binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha, beliau berkata, pernah para suami ar-rijal nuhu ya atau dulu para suami nuhu andor bin nisa, mereka dilarang ya memukul istri-istri. Naam. Jadi ar rijal dulu dilarang memukul para istri. Thumma syakauhunna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu mereka mengadu, ya mengadukan istri-istri mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari pelanggaran-pelanggarannya. Faqalla bainahum wa baina darbihinna. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya um, apa? melarang ya mereka atau memisahkan antara mereka dengan pukulan-pukulan mereka. Maksudnya ya dilarang melakukan pukulan terhadap ya istri-istri. Thumma qala, kemudian ya rawi mengatakan laqad al lailata bi ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sab'una imra'atan kulluhunna qad duribat. Ya, seseorang berkeliling dalam satu malam ya di keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 70 wanita maksudnya dia mendatangi para istri-istri ya berkeliling dan dia mendapatinya semuanya telah dipukul oleh suaminya ya 6 qala Yahya rawi hadis mengatakan wahasibtu an annal qasim qala thumma qila lahum ba'du dan aku me, apa menyangka bahwa yang berkeliling itu berkata setelah itu yakni kepada suami-suami yang memukul istri-istrinya tersebut dia membacakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam walan yadriba khiyarukum bahwa orang-orang pilihan yang baik akhlaknya di antara kalian itu tidak memukul istri-istrinya. Nah, sehingga di sini barakallahu fikum menunjukkan akhlak yang mulia adalah yang menghindari sikap memukul terhadap istri-istrinya. Nah, ya hadis tersebut dikeluarkan Imam Al Hakim dan juga Imam Imam Al Baihaqi dari hadis Ummu Kulsum binti Abi Bakar siddiq radhiyallahu taalaan secara mursal akan tetapi wa ja'alahu al-albani fi ghayatil maram syahidan li hadis la tajiduna ulaika khiyarakum ya Imam Al-Albani walaupun hadis itu mursal akan tetapi beliau menyebutkan penguat dari hadis yang lain yang menguatkan maknanya bahwa suami yang baik, yang baik akhlaknya, yang merupakan pilihan, engkau tidak mendapati di antara mereka itu, yakni yang memukul istri-istrinya. Walhasil barakallahu fikum ya dari dua hadis yang telah kita sebutkan, yang telah kita bacakan menunjukkan kepada kita semua bahwa akhlak yang mulia dari para suami adalah menahan diri dari memukul istri dan akhlak yang buruk adalah yang terbiasa di dalam memukul istrinya. Maka Asy-Syaikh berkata, hafidahullah taala, "Fa khiyarun nasi la yadribuna nisa'ahum." Maka manusia-manusia pilihan itu mereka tidak memukul istri-istri mereka. Bal yasbiruna alaihinna yatahammal syatatahun wa taksirahun wa yu'ayyidu afdaliyata tarkir dar anna Rasulullah sallallahu sallallahu alaihi wasallam lam yakunid darbu usluba ta'amulihi ma'a nisaihi. Bahkan suami yang baik itu bersabar. Ya, bersabar terhadap istri-istrinya tahammul. Tahammul yakni sabar dan menyabarkan dirinya. Ya dari kekurangan dari nusyuz yang terjadi pada mereka dan dikuatkan lagi bahwa meninggalkan pukulan itu afdal dan merupakan akhlak yang mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak nah menerapkan uslub ya memukul tersebut bersama para istri-istri beliau alaihi salatu wassalam. Faqad qalat Aisyah radhiyallahu taala anha. Sungguh Aisyah radhiyallahu taala anha telah berkata, "Ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba khadiman lahu qattun wala imra'atan lahu qattun wala daraba yadihi syai'an qattun illa an yujahida fi sabilillah." Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga di dalam sahih Imam Muslim ya dalam bab kitab Al-Fadail itu lafadznya ma daraba Rasulullah SAW syai'an qattun biyadihi wala mra'atan wala khadiman illa ayujahida fi sabilillah. Jadi hadis ini ya terdapat juga dalam sahih Imam Muslim rahimahullahu taala di mana Aisyah radhiyallahu taala mengatakan Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memukul pembantunya atau pelayannya sama sekali. Walam ro'atan lahu dan aku tidak pernah melihat Rasulullah memukul istrinya sama sekali. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah memukul dengan tangannya sedikit pun. Illa yujahida fisabilillah, kecuali jika Rasulullah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hada wa in Kata Syekh, "Hadza wa in nafida sabruhu ala zaujatihi walam ta'ud yutahammal taqsiruha wa syatatuha falahu an yubashira darbal adab ghair syaqi ilajan islahiyan." Wa tabqal afdaliyatu li darb. Nah, demikian barakallahu fikum. Jika seandainya seorang suami hilang kesabarannya terhadap istrinya. Ya. Setelah dia berupaya tahammul, memikul dan menahan diri dengan kesabarannya tadi dari nusyuz atau pelanggaran istrinya, maka dengan terpaksa boleh bagi dia falahu ayyubashiro darbal adab. Ya, baginya untuk memukul dengan pukulan takdib pendidikan yang ghairu syaq ya yang tidak keras pukulan itu tidak mubarrah ya dan itu pukulan adalah pukulan ilajan islahian pukulan sebagai bentuk pengobatan perbaikan wa tabqal afdaliyah akan tetapi tetap hukum afdaliyahnya adalah meninggalkan pukulan qala ibnul arabi al-maliki rahimahullahu taala berkata imam ibnul arabi al-maliki wa minan nisa'i bal minar rijal man la yukimuhu illa al-adab ay ad-darb fa idza alima dzalika ar-rajul falahu an yu'addiba wa in taraka huwa afdal Naam, ini ucapan Ibnu Arabi dalam kitab Ahkamul Quran. Ya, beliau mengatakan dan diantara wanita <clears throat> bahkan juga laki-laki, lelaki, ada orang-orang yang tidak bisa ya diperbaiki diluruskan kecuali dengan adab pukulan maksudnya dengan dipukul. Faida alima dzalika rajul apabila seorang suami misalnya mengetahui hal itu falahu ayu adibah yakni mengetahui bahwa istrinya tidak bisa di, diluruskan diperbaiki kecuali dengan pukulan ya pukulan yang tidak memberi bekas itu tadi maka bagi lelaki tersebut untuk melakukan ador pukulan tadi, wa intaraka fahu afdol. Jika dia meninggalkannya dan bersabar, itu lebih afdol. Itu lebih afdol. Sehingga hukum meninggalkan tahapan ad ini itu lebih afdol barakalafikum namun boleh jika memang kondisi wanita tersebut mengharuskan untuk dia ditempuh dengan tahap ad tadi. Demikian barakallahu fikum cabang yang ketiga Kemudian cabang yang keempat wujubul adli baina zaujati wa darratiha. Wajibnya berbuat adil dengan para istri dan apa? dengan istri dan madu-madunya. Ya. Naam. Ini cabang yang keempat. Namun sebelum saya membacakan melanjutkan keterangan penulis Allah taala, saya ingin mengingatkan kepada para ummahat secara khusus ya karena ta'lim ini pada asalnya ya didahulukan kepada para ummahat ya dan tidak pula meniadakan dari para ubuat ya para suami para abi maka saya ingin mengingatkan pada kita <clears throat> khususnya para ummahat barakallahu fikum terkait dengan apa yang telah kita bacakan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah untuk selalu memberi wasiat yang baik kepada para istri, maka pada kesempatan yang berbagi ini saya mewujudkan hadis tersebut. Nah, memberi wasiat yang baik kepada para istri dan para wanita secara umum untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, barakallahu fikum. Yang kedua, untuk berbekal diri dengan ilmu. Naam, sibuk dan berbekal dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai wasilah yang mudah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui suaminya. Jika tidak bisa melalui suaminya, melalui majalah, melalui bacaan-bacaan, kaset-kaset dan seterusnya, memberi kesibukan kepada mereka sehingga waktunya terisi dengan yang bermanfaat dan a dan ada program dalam rangka melakukan perbaikan ya dalam mewujudkan perbaikan keluarga dalam rumah anak-anak dan istrinya ya atau anak-anak dan suaminya dan kerabat-kerabatnya yang bersamanya di dalam rumahnya dan juga dalam memperbaiki lingkungannya. Jika para istri yang sangat berperan sekali dalam rumah tangga, pendidikan terbiah Islamiyah dan juga bahkan sangat berpengaruh dalam mewujudkan lingkungan yang baik ya jika mereka tidak bertakwa kepada Allah jika mereka tidak memiliki ilmu yang menjadikan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala maka niscaya waktu mereka akan tersalurkan pada hal-hal yang buruk yang jelek yang kemudian akan membiarkan anak-anaknya tanggung jawabnya dari tarbiyah Islamiyah memberikan HP misalnya membebaskannya ini semua merusak dan terjadi di tengah-tengah kita kerusakan yang besar yang merebak barakallahu fikum karena para ummi-ummi, para akhwat, para istri yang membebaskan anak-anaknya memberikan HP. Apalagi anak yang sudah dewasa, sudah gadis, apalagi perempuan. Barakallahu fikum. Perempuan itu lemah dan kita sudah mengetahui semua. Maka tidak boleh abi-abi memberikan HP pembebasan kepada anak putrinya karena sumber kerusakan, sumber kehancuran para fikum yang awalnya bermain-main. Kemudian setelah itu kenalan, kemudian setelah itu janjian, kemudian setelah itu ketemuan. Dan yang ketiganya adalah syaitan yang menjatuhkan ke dalam az-zina wal billah, perzinahan. Dan itu yang terjadi, maka saya mewasiatkan dan mengingatkan secara khusus para istri, para ummahat untuk bertakwa kepada Allah. Yang kedua, untuk berbekal dengan ilmu syariat, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan diri dengan berbagai wasilah-wasilah ilmu, baik melalui majalah, kaset-kaset, melalui taklim-taklim seperti ini atau melalui segala wasilah yang bisa menyampaikan kalian semua kepada ilmu agama Allah yang menjadikan kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang bisa takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Tanpa ilmu tidak seseorang tidak akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah taala memiliki kitab khusus kecil yang diambil dari ceramah beliau yaitu peran wanita fi islahil mujtama. Perang wanita di dalam memperbaiki masyarakatnya. Perbaikan masyarakat ada di pundak-pundak kaum wanita, para istri. Karena mereka yang melakukan terbiah yang lebih banyak terhadap generasi Islam anak putra-putrinya. Nah, adapun suami, mereka banyak di luar rumah mencari nafkah. Pulang dari mencari nafkah lelah, tidak sempat untuk membimbing anak-anaknya, maka yang memberi bimbingan dan pendidikan adalah kalian di pundak-pundak kalian. Maka kemaslahatan keluarga, rumah tangga, lingkungan, masyarakat, bahkan negara, wilayah ada di pundak-pundak kalian, ada pada tangan-tangan kalian wahai para ummahat, wahai para an-nisa, para istri. Barakallahu fikum. Maka bertakwalah kepada Allah, berbekallah dengan ilmu, semangatlah dalam dakwah, dalam mendakwakan Islam. Naam. Dan bahkan di sini Asy Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala hafiz rahimahullahu taala menasihatkan khusus di antara peran wanita dalam mewujudkan maslahah dalam keluarga dan masyarakatnya, lingkungannya hendaklah mereka belajar bahasa Arab. Naam, karena dengan bahasa Arab memfasihkan lisan mereka, menambah semangat mereka untuk kemudian mengajarkan bahasa Arab itu kepada anak-anaknya, kepada tetangganya, kepada lingkungannya, masyarakatnya sehingga dia pun memiliki kelancaran kemampuan di dalam berbahasa atau menyampaikan dalam berdakwah ya mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala maka ini semua adalah bentuk-bentuk wasilah-wasilah yang wajib untuk ditempuh, diamalkan oleh para istri. Dan tentunya para fikum istri membutuhkan dorongan, motivasi dan dukungan dari suami. Naam, untuk selalu memberi wasiat yang baik, bersemangat dalam menasihatinya, mengingatkannya. Naam, agar para istri itu semakin kuat semangatnya di dalam bertakwa kepada Allah, dalam menuntut ilmu, dalam berdakwah, di dalam bersabar dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ini sebagai tambih, sebagai nasihat dan wasiat dan peringatan khusus. Naam, untuk para istri dan sebagaimana kalian semua mengetahui hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, bahwa perempuan itu lemah dan bahkan kebanyakan penduduk api neraka itu adalah dari kaum wanita. Maka dia membutuhkan senantiasa peringatan dan wasiat khusus sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan tidak ada yang bisa mengeluarkan kalian dari mayoritas penduduk neraka itu yang disebutkan oleh Nabi kita SAW melainkan dengan apa yang telah saya sampaikan tadi. Dengan takwa Allah, dengan ilmu, semangat ilmu, dengan semangat amal, dakwah dan bersabar di atasnya. Demikian barakallahu fikum. Jangan lemah dan lengah kemudian membiarkan hanyut terus-menerus dalam kelalaian. Jangan diam, Jangan biarkan kita dihanyutkan dan dilalaikan oleh syaitan. Suami lebih-lebih istri. Seperti apa yang saya contohkan tadi. Yaitu membiarkan anak-anaknya. Tidak dinasehati. Tidak dididik. Nah, karena dia sudah merasa lemah. Tidak mampu. Maka dia membiarkan. Ya, bermain HP dengan internet. Ya, memiliki akun-akun Instagram, Facebook dan sebagainya. Itu semua merusak dan itu orang-orang yang berakal mempersaksikannya. Barang siapa yang mengingkari kerusakan yang terjadi dalam hal tersebut, maka ini orang yang kurang akalnya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, kita wajib saling mengingatkan. Semua itu tanggung jawab kita. Nah, ketika kita telah mengetahui atau mendengar ada sesuatu yang terjadi ya ada informasi yang kita dapatkan dari efek-efek buruk dengan memberikan HP baik pada orang awam misalnya atau umumnya kaum muslimin umumnya manusia terjadi zina di kalangan awam karena sebab HP dan seterusnya ya walaupun belum terjadi pada orang-orang yang baik misalnya maka jangan kemudian lengah itu cukup untuk memberi untuk menjadi peringatan bagi kita dan melarang anak-anak kita semua. Bahwa ini contoh yang Allah tunjukkan pada kita. Kali tidak ada jaminan, tidak ada yang kuat keimanan dan takwanya ketika sudah berhadapan dengan lawan jenisnya. Ilhaman rahimah Robbu, kecuali yang dirahmati benar-benar oleh Allah dan itu kekolil sedikit. Itu mungkin kalau dia orang-orang yang dilihat oleh Allah, orang-orang yang memiliki juhud dalam agama Allah, mungkin Allah menolong dia. Karena juhudnya, kesungguhannya dalam agama Allah, bisa jadi dia ditolong oleh Allah pada saat dia diuji dengan hal itu. Namun jika tidak dalam kesehariannya dia kita banyak lalai. Bukan orang yang seperti para sahabat, seperti orang para imam, para penuntut ilmu, tulabul aparat, tulabul ilm, bukan. Lalu kemudian kita diuji dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, lawan jenis ini sedikit dari mereka yang selamat. Barakallahu fikum. Maka jangan membiarkan. Jang dan juga tak sebagai tambahan. Wallahu alam bisawab. Ijtihad saya pribadi dengan ilmu kapasitas ilmu yang ada pada saya, saya berijtihad menggunakan terkait dengan HP ini pada anak-anak kita menggunakan kaidah suudon. Menggunakan kaidah suudon yaitu jelek sangka. Wallah saya mengucapkan ini karena Allah dan saya berkeyakinan itu hak. Jika saya salah, maka silahkan diingatkan dengan sisi-sisi ilmiahnya. Dan saya pun bisa memberikan sisi-sisi ilmiah, dalil-dalil ilmiah bahwa dengan zaman kondisi seperti ini, pada asal ya kaidah yang seharusnya untuk diterapkan pada anak-anak kita, khususnya para gadis-gadis, terkait dengan HP adalah suudzon, berburuk sangka, bukan husnudzon. Barang siapa yang menggunakan kaidah husnudzon dan itu asalnya syariat Islam, maka <clears throat> kita telah diperlihatkan oleh Allah berbagai contoh-contoh kejadian-kejadian. Fa'tabiru ya ulil albab. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat-ayat Al-Quran. Ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang berakal. Ya ulil absar. Afala ta'kilun. Afala tadakkarun? Tidakkah kalian berakal? Tidak kalian mengambil pelajaran? Maksudnya dari apa yang terjadi? Menjadi contoh di hadapan pelupuk mata kita. Maka pada asalnya saya berijtihad untuk menyatakan ber, dengan kaidah suudzon ketika hendak memberi HP kepada anak-anak putri kita ataupun putra-putra kita. Nah, berburuk sangka bahwa ini akan berbahaya, ini akan demikian, demikian. Dia pasti bisa menyembunyikan sesuatu, makar dan berbagai makar. Dia bisa menyembunyikannya. Yang kita tidak punya keahlian untuk memeriksanya. Kadang-kadang ya orang tua lalai, mugofal. Dia percaya dengan anaknya. Dia percaya ketika anaknya memberi alasan, argumen yang meyakinkan dengan raut wajah yang juga meyakinkan. Tidak ada tanda-tanda. Lalu dia mengatakan, "Saya tidak yakin anak saya terjatuh." Karena saya tanya langsung kepadanya dan dia menjelaskan dengan yakin dan roman wajah ya yang meyakinkan, tidak ada tanda-tanda. La haula la quwata illa billah. Ini mugoffal namanya. Ya. Ini kelalaian. Tidak benar. Tidak benar barakallahu fikum. Dengan kondisi zaman sekarang. Keadaan di zaman sekarang yang kita persaksikan di kiri kanan kita, muka belakang kita. Barakallahu fikum. Saya tidak percaya. Saya menerapkan suudzon. Ketika anak saya saya mendengarkan ada berita demikian demikian. Ada yang memakai HP, lalu dia punya akun, punya Facebook. Saya bertanya kepada anak saya, itu bukan untuk anak saya. Saya menginterogasi anak-anak saya. Jangan sampai kalian juga terjatuh di dalamnya. Nah, kita mencari tahu Ya, demikian dan demikian. Bukan di sini babnya adalah kita apa bersuudzon ya, berburuk sangka yang diharamkan dalam syariat dalam Al-Qur'an bukan babnya di sini. Ya, bahkan di sini babnya sebaliknya. Beralih untuk menggunakan kaidah suudzon karena sebab-sebab itu tadi. Nah, maka harus kita terus senantiasa memberi nasihat dan mengingatkan. Dan saya sebelum mengakhiri majelis ini menasihatkan pula solusi. Ya, karena memberi nasihat selalu sebaiknya itu disertai dengan solusi. Apa solusinya? Anak-anak kita sudah terlanjur memegang HP. Gadis dan putra dan putri kita apa solusinya? Solusinya dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi solusi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pasti diberi jalan keluar kalau mau bertakwa kepada Allah. Ada solusinya. Wa may yattaqillaha yaj'al min yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti dimudahkan urusannya. Ada solusinya barakallahu fikum. Apa itu? Ganti HP-nya dengan HP senter. HP jadul. Jangan pakai HP Android. Untuk anak putra, putri, gadis, dan pemuda-pemudi. Kecuali yang sudah menikah. Itu pun, ya, barakalafikum, fikum, tidak menjamin. Tapi kalau sudah menikah, Alhamdulillah, dia sudah bisa berbagi dengan suami istri. Ya, bisa sudah saling apa namanya mengikat ya dia tidak butuh lagi yang lain Suaminya tidak butuh perempuan yang lain, sudah ada istrinya. Istrinya juga tidak butuh laki yang lain, sudah ada suaminya. Sudah bisa saling menjaga. Barakallahu fikum. Tapi yang belum menikah. Lah, ganti HP mereka dengan HP senter, HP jadul. Ini arahan saya, nasihat saya. Sebagai doa ilallah yang wajib untuk saling mengingatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika diterima walhamdulillah, jika tidak maka itu kembali kepada masing-masing kita. Kembali kepada barakallahu fikum ya eh, masing-masing uh, yang mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Ya, dengan kondisinya masing-masing. Wallahu alam besoab ini solusi dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan bisa membuka perhatian kita semua dan membangkitkan semangat kita semua untuk nam fokus dalam permasalahan ini. Wallahu alam bisawab lebih kurangnya saya mohon dimaafkan dan saya akhiri akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh